Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita memasuki hadis atau pembagian hadis yang berikutnya. Nam qala al-muallif al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih wa mursalan min sahabi yusaqat. Sekarang kita akan masuki hadis yang mursal. Yang sebelumnya kemarin apa? Mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang disandarkan sampai sahabat. Kalau makna barakallahu fikum, kalau marfu sampai kepada Rasulullah, kalau sampai kepada tabi'in apa? Maqtu. Na barakallahu fikum. Sekarang kita masuk dalam hadis mursal. Hadis mursal itu hadis apa? Wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Ini pada globalnya barakallahu fikum hadis mursal itu hadis yang seorang tabi'in itu menjatuhkan atau menghilangkan sahabatnya. Jadi nanti enggak nyebutkan sahabatnya langsung misalkan ada tabi'in Ibnu Sirin misalkan, nah qala Ibnu Sirin misalkan, qala Ibnu Sirin rahimahullah taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal ini. Mursal itu karena karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah dijatuhkan dihilangkan di situ. Kemungkinan besar ada dua kemungkinan yang dihilangkan itu sahabat langsung atau tabiin juga yang lainnya. Jadi tabiin ngambil dari tabiin bisa nggak? Bisa. Nah, itu ketika dia langsung qala qala Rasulullah. Jadi mursal itu adalah hadis yang apa disandarkan oleh tabiin kepada Rasulullah langsung tanpa melalui perantara sahabat tadi. Apa maksudnya ya? Tapi ingat, kalau sahabat mengatakan qala Rasulullah, sahabat. Nah, barakallahu fiikum walaupun sahabat itu mengambil dari sahabat yang lainnya, itu tidak jadi iskal marasilu marasilu sahabah makbulah. Mursalnya para sahabat itu diterima hadisnya. Enggak usah bingung. Misalkan Abi Hurairah ngambil ilmu dari Ibnu Abbas misalkan. Baru Abu Hurairah mengatakan qala qala Ibnu Abbas. Diterima enggak itu? Diterima sama-sama sahabat. Pahami ya? Marasilu sahabah makbulah itu kaidahnya. Jadi marasilnya para sahabat itu diterima. Enggak ada iskal ini. Walaupun sahabat itu mengatakan Masalkan kala Rasulullah SAW padahal dia enggak mendengar langsung tapi dia melalui sahabat yang lainnya. Yang nah, sahabat yang lainnya itu ditiadakan enggak sebutkan namanya, enggak jadi sekal. Kenapa? Li'anna sahabah kulluhum udul. Itu kaidahnya kan? Marasulus sahabah makbulah. Li'anna na barakallahu fikum sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat semuanya memiliki sifat adalah, jadi enggak boleh mencela sedikit pun. Nah, setelah sahabat ditabiin baru dicek lagi. Kalau ada hadis kok disandarkan tabi'in langsung. Qala qala Rasulullah. Nah ini mursal. Nah, ada dua ihtimal yang dijatuhkan oleh tabi'in itu tabi'in juga yang semisalnya atau sahabat. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena untuk masalah tabi'in ini kan ada namanya kibaru tabi'in, ada sigoro tabi'in. Dari kalangan kibaru tabi'in seperti Sa'id Sa'id bin Musayyab. Paham ya? Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab. Paham ya? Nah, itu termasuk kibaru tabi'in. Nah, kemudian di sana ada sihur tabi'in. Sihur tabi'in seperti siapa? Az-Zuhri. Nah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu termasuk sihur tabi'in. Kalau dia mengatakan qala kalau Rasulullah mursal. Paham ya? Kalau misalkan qala Az-Zuhri, nam an Rasulillah langsung itu. Berarti apa? Mursal. Ima yang jatuhkan Zuhri itu adalah kibarut tabi'in. Misalkan Az Zuhri mengambil dari Sa'id bin Sayyab misalkan. Ima yang di, yang dijatuhkan atau yang dihilangkan oleh Nam Az-Zuhri itu adalah sahabat langsung. Ada dua kemungkinan. Paham ya? Yang jelas dua-duanya mursal. Nah, marasil hadis mursal termasuk qismudz dhaif. Termasuk pembagian apa? Hadis yang lemah. Sehingga hadis mursal itu la yuhtajju tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan hujah atau dalil. Kecuali marasil sahabah itu sudah kita sebutkan apa? Makbulah. Mursalnya para sahabat itu makbulah. Misalkan Abu Hurairah ngambil ilmu dari siapa? ambil hadis dari Ibnu Abbas. Tapi Abu Hurairah langsung mengatakan qala Rasulullah. Mami padahal nah barakallahu fikum Abu Hurairah enggak nyebutkan Ibnu Abbas. Itu enggak ada iskal. Padahal itu mursal enggak sebenarnya? Mursal tapi marasul sahabah makbulah. Lihat ya. Nah barakallahu fikum. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih syarah beliau terhadap ungkapan al-Imam Al-Baiquni ini, "Hadza al qismus sadis asyar." Inilah pembagian yang ke-16 min aqsamil hadis dari pembagian-pembagian hadis yang al-madhkurah yang ada. Fi hadzal nadhm pada pantun ini. Wa huwal mursal yaitu hadis mursal. Wal mursalu fil lughah, mursal secara bahasa adalah al-mutlaq, sesuatu yang mutlak yang ditinggalkan atau sesuatu yang dilepaskan, mutlaknya dilepaskan. nanti lanjut ini? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu seharusnya tabi'in ini enggak melepaskan sahabat, menyebutkan sahabat baru Rasulullah itu loh tapi sahabatnya dilepas itu loh, lepas ditinggalkan. Nah itu namanya mursal. Kita lihat sini cara bahasa, wa minhu na'am ars nah wa minhu arsalan naqah fil mar'a. Orang itu mengutus atau melepaskan ontanya pada fil mar'a pada pekarangan. Paham ya? Pekarangan, mar'an pekarangannya. Nah, atau istilahnya mar'a itu ya pekarangan, tempat tempat tempat istilahnya mengembala, tempat mengembala. Nah, ai atlaqa atlaqaha atlaq. nam atlaqaha maksudnya itu membiarkannya atau tarokaha, melepaskannya. Pak maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Secara bahasa secara bahasa dan ada keterkaitannya secara bahasa ya. Seharusnya dia menyebutkan sahabat tapi malah sahabatnya dilepaskan. Dilepaskan dalam arti enggak disebutkan itu loh. Nah, namun nanti kita ambil yang intinya secara pengertian. Wa bil istilah yang arrafahu nadhim bi annahu. Dan secara istilah sebagaimana yang An-Nadhim mendefinisikan bahwasanya mursal itu adalah masa qata minhu sahabi. Hadis yang apa? Yang hilang darinya sahabat. Maksudnya maksudnya itu sahabat tersebut tidak disebutkan di situ. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ma'adzafat tabi'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu. Hadis yang disandarkan langsung apa? Nam tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin aw fi'lin aw takririn. Berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan, penetapan. Paham ya? Itu dikatakan apa? Mursal. Paham ya? Mursal. Naam. Tapi kalau maktu itu kan kultu. Maktu kan kultu, dia langsung mengatakan kultu aku berkata, nah, itu maktu. Kalau nama mauquf itu kan sahabat, kultu aku berkata itu tapi sahabat namanya mauquf. Kalau marfu kan sampai ke Rasulullah. Paham itu ya? Nah, kalau mursal ini bagaimana mursal ini? Mursal ini dia sahabat langsung menyatakan kawan qala Rasulullah. Paham belum gambarannya? Ada gambaran? Nah, itu berarti dikatakan mursal. Ya, Pak. Wa arrafahu ba'dul ulama bi annahu dan sebagian para ulama mendefinisikan bahwasanya mursal itu adalah Na'am rafa'ahu tabi'i aw sahabi alladhi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ta'rif ada ada dua kemungkinan ini. Perhatikan. Jadi para ulama sebagian ulama mereka mendefinisikan mursal itu adalah ma rafa'u adalah hadis sebuah hadis yang para tabi yang tabi ini tuh mengangkatnya atau merofakkannya masih mengangkatnya ya, menyebutkannya Awas sahabi atau sahabat alladzi lam yasma' yang dia tidak mendengar minan nabi sallallahu alaihi dari Rasulullah sallallahu alaihi Maksudnya langsung misalkan ada sahabat atau ada tabi'in qala qala Rasulullah. Kalau tabi'in jelas mursalnya nggak diterima. Tapi kalau sahabat bagaimana tadi? Makbul diterima. Nah, jadi sahabat atau tabi'in bisa saja melakukan melakukan irsal. Paham ya? Nah, melakukan irsal dalam artian tidak menyebutkan dia ngambil dari mana itu langsung kola kola Rasulullah bisa enggak sahabat? Bisa juga. Cuman kalau sahabat apa tadi? Pengecualian. Marasilus sahabah makbulah anna sahabah kulluhum udul. nah Kemudian kalau tabi'in jelas. Ini lihat sini kalau tabi'in, nah barakallahu fikum termasuk mursal yang tidak diterima. apa ya maksudnya ya? Nah. Jadi hadis mursal itu hadis yang seorang tabi'in atau sahabat itu mengangkatnya sampai kepada Rasulullah tapi sahabat tersebut sendiri tidak mendengar dari Rasulullah SAW jadi ada dua kemungkinan ya kemungkinan pertama tabi'in yang mengangkat langsung qala qala Rasulullah Ibnu Sirin misalkan Muhammad Ibnu Sirin tabi'in bukan tabi'in misalkan dia mengatakan kultu qala Rasulullah SAW itu berarti apa mursal atau Abu Hurairah misalkan nam qala qala Rasulullah misalkan dalam keadaan Abu Hurairah itu ngambil dari Ibnu Abbas misalkan Nah, atau ngambil dari yang lainnya, tapi nggak menyebutkan para sahabat yang dia mengambil darinya. Itu mursal juga. Cuman kalau marasul sahabat berarti makbulah. Paham ya? Nah. Kita lihat sini, wa ta'rif adak dan definisi ini lebih apa? Nam lebih detail. Ada itu lebih dari kata dakik ya, jadi lebih detail. Nah, lebih rinci gitu istilahnya itu. Detail rinci artinya sama. Li'anna dhahira kalam mu'allif annahu dikarenakan dohirnya ucapan mu'allif annahu idza dzakara sahabi falaysa mursal ya enggak? Zahir ucapan mu'alif itu kalau seandainya yang menyebutkan itu adalah sahabat berarti bukan mursal kan? Mu'alif mengatakan apa? Mengatakan hadis yang sahab yang hadis yang apa? Yang menjatuhkan atau menghilangkan sahabat saja. Berarti dari tabi'in kan tabi'in menghilangkan sahabat itu bukan mursal. Berarti kalau sahabat menghilangkan sahabat bukan mursal itu loh. Paham belum maksudnya? Nah, ini dohir ucapan mu'alif. Walau kana sahabi lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam na'am Walaupun sahabat tersebut tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngam tetap dikatakan mursal atau enggak? Tetap dikatakan mursal. Sahabat Abu Hurairah tidak mendengar dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat yang lainnya. Paham ya? Tapi Abu Hurairah langsung menyampaikan langsung loh, qala qala Rasulullah. Itu mursal enggak? Mursal juga walaupun sahabat. Tapi dohir ucapan mu'alif kan cuma tabi'in saja. Hadis mursal itu hadis yang yang dihilangkan adalah sahabatnya saja. Maksudnya hadis yang dihilangkan sahabat-sahabat ini Siapa yang menghilangkan tabi'in? Nah. Kan Muhammad bin Abi Bakrin. Seperti Muhammad anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi wulida fi hajjatil wada' yang waktu itu dilahirkan ketika hajjatil wada' haji perpisahan Rasulullah dah. Nah, barakallahu fikum di akhir-akhir hayatnya. Berarti sebelum sempat belum sempat mendengar dari Rasulullah itu istilahnya. Nah, wa hadza laisa bijayyid. Yang seperti ini tidak bagus. Nah, ada lain sebab janjit yang seperti tidak bagus. Maksudnya, fa inna hadits sahabi alladzi lam yasma' minan nabi sallallahu min qabilil mursal 'indal muhaqqiqin. Karena sesungguhnya hadis sahabat, hadisnya sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk hadis yang mursal. Masuk dalam bab mursal menurut muhaqqiqin ahli tahqiq. Itu orang-orang yang eh, nabar kalafikum para peneliti, muhaqqiqin para peneliti hadis. Apa itu maksudnya ya? menurut para peneliti hadis itu yang seperti ini mursal juga walaupun sahabat. Cuman apa? Marasul sahabah makbulah. Itu bedanya. mafhum ya? Naam. Wal mursal min aqsamiz dhaif, sedangkan mursal itu termasuk pembagian dhaif. Sehingga dhaif la yuhtajju bih. kita jelaskan ya. Dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak boleh berdalilkan dengannya. Dhaif yang mana ini Akh Fauzan kemarin? Karena dhaif ada dua jenis. Dhaif yang mana yang tidak bisa dijadikan hujjah? Hah? Dhaif yang mana yang tidak bisa dijadikan hujah? Doaib ada dua jenis ya. doaib yang syadid sama doaib yang khafif. Yang tidak bisa dijadikan jedah, hujah yang mana? Yang syadid. Paham ya? Dhaifun jiddan lemah sekali atau dalam artian benar-benar lemah, dhaifun jiddan itu enggak bisa jadi hujah lagi. Karena tidak apa? Naam tidak bisa ditopang, tidak bisa ditambal lagi. Tapi kalau doaib pun munjabir namanya, doaib hadis doaib yang ringan yang masih bisa ditopang didatangkan nah barakallahu fikum dari berbagai macam jalurnya dan juga riwayat yang lainnya akhirnya apa dhaif yang ringan ini yartaqi ila darajatil hasan li ghairi naik tingkatannya menjadi hasan li ghairi awalnya hadis dhaif hadis lemah dikumpulkan berbagai macam jalannya naam lima turuqih wa syawahidih dan seluruh jalannya dan juga nah barakallahu fikum hadis yang lain yang lemah juga tapi lemahnya ringan itu ketika dijadikan satu menjadi hasan li li ghairihi tapi kalau dhaifun jiddan enggak bisa sama sekali. Atau mau maudhu' apalagi. Semuanya harus palsu walaupun 15 hadis palsu, jadikan satu enggak akan naik tingkatannya, tetap palsu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wal mursal min asal dhaif karena al-wasithah baina nabi saw, wa baina man rafa'ahu majhulan illa fil mawadi' taliyah. Mursal itu termasuk pembagian pembagian dhaif. Kenapa? Dikarenakan perantara yang menghantarkan atau perantara antara Rasulullah dan antara orang yang mengangkat hadis tersebut? nama majhul enggak diketahui. Ya enggak? Qala Ibnu Sirin misalkan qala Rasulullah. Nah, dari Ibnu Sirin ke Rasulullah itu siapa sebenarnya? Apakah Ibnu Sirin langsung mendengar Rasulullah? Enggak mungkin. Karena Ibnu Sirin apa? Tabi'in. Sedangkan tabi'in harus melalui jalur sahabat itu loh. Nah, karena hadis ini enggak karena hadis ini dari Ibnu Sirin ke Rasulullah enggak jelas siapa yang dihilangkan situ namanya mursal. Nah, ini termasuk qismu ta'if. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dikhawatirkan nah Imam Ibn Sirin itu mendengar langsung dari sahabat terus sahabatnya dihilangkan atau Ibn Sirin mendengar dari tabi'in yang lain kemudian karena biar bagus sanatnya misalkan ya dibuang apa? Dibuang nah tabi'in yang lain tersebut. Paham ya? Jadi untuk masalah mursal ini nah tetap dihukumi apa? Termasuk pembagian air ketika mursalnya adalah marasilu tabi'in tadi. Paham ya? Maksudnya mursal yang tidak dianggap ya? Tapi kalau marah Rasulullah sahabat makbulah. Nah, misalkan walaupun Sa'id bin Musayyib misalkan, dia termasuk ibarat tabi'in kan? Dia bikin irsal, itu mursal. Atau Az-Zuhri, Muhammad Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab, itu juga bikin misalkan bikin langsung qala kalau Rasulullah mursal, tayubbal. Nah, karena wasitah perantara antara Rasulullah SAW dan antara orang yang mengangkatnya, nih, mengangkat hadis tadi itu, majhul enggak diketahui. Illa fil mawadi' at kecuali pada beberapa tempat berikut ini. al awal pertama, perhatikan tempat-tempat ini. Idza ulima al-wasithah bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man rafa'ahu. Jika diketahui wasitah perantara antara Rasulullah dan antara orang yang apa? yang mengangkat hadis tersebut. Maksud orang yang menukilkan hadis tersebut. Diketahui siapa orangnya. Fayuhkam bima taqtadihil hal. Nah, maka dihukumi sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaannya. Maksudnya dihukumi bagaimana? Walaupun benar ada perantaranya, cuman perantaranya itu sikoh atau enggak? Lemah atau enggak? Baru dikenal hukumi nanti. Nah, seperti itu. Ewa. Kemudian asnan yang kedua, idakan rafi' lahu sahabiyah. Nah, sekarang yang mengangkat hadisnya itu langsung sahabat langsung. Mursal tapi sahabi. Mursalun sahabiyun. Apa ya? Nah, yang mengangkat hadisnya itu langsung sahabat langsung. Misalkan Abu Hurairah qala qala Rasulullah misalkan. Apa itu maksudnya ya? Asal yang ketiga, ida ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa antori kusahabi. sahabi. Yang ketiga, apabila diketahui bahwasanya yang mengangkat hadis tersebut tidaklah dia mengangkat atau menukilkan hadis kecuali dari jalannya sahabat. Apa ya? Nah, ini seperti ini berarti diketahui. Misalkan barakallahu fikum habibakumullah Ibnu Sirin tidaklah menukilkan kecuali dari Abu Hurairah misalkan. Ketika Ibnu Sirin, Ibnu Sirin mengatakan qala qala Rasulullah, berarti diketahui bahwasanya itu hadisnya Abu Hurairah aslinya. Atau oh, ya? Apa Maksudnya ya, misalkan industriin Sirin tidak menukilkan hadis kecuali dari Abu Hurairah. Kemudian ketika Ibn Sirin mengatakan qala qala Rasulullah, berarti yang diirsalkan siapa itu? Abu Hurairah. Amin ya? Naam. Arab yang keempat idza talaqathul ummah bil qabul. Yang keempat apabila umat ini menyambutnya dengan penerimaan. Nah, barakallahu fikum seperti ini. Nah, barakallahu fikum e, mursal tapi masih bisa dikasih toleran yang seperti keadaannya.